Alhamdulillah wa wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi <clears throat> wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id kaum muslimin dan muslimin rahimani wa rahimakumullah kita sampai di hadis yang ke-11 di dari kitab Arba'in An-Nawawiyah karya Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah itu hadis dari Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sibtun adalah cucu dari anak perempuan wa raihanatihi dan bunga wangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhumah huma untuk Al Hasan dan untuk ayahnya Ali. Kalau beliau mengatakan saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimat tak mayaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan yang meragukan, ambil yang tidak meragukan. Diatkan oleh At-Tirmidzi dan Nasa'i. At-Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Penjelasannya kalau syarih hafizallahu taala Ta artinya utruk tinggalkan. Sedangkan ma isim musul maknanya alladhi. Yari buka diambil kata-kata araib. Araib itu bukan hanya sekedar ragu. Namun ragu yang diiringi dengan al-qalaq, kecemasan, wal-itirab, dan hati yang berguncang, hati yang guncang. Hmm. karena ada orang yang ragu namun hatinya biasa saja ndak ndak guncang ndak ndak ada kecemasan cuma di hati ragu-ragu ini kalau raib itu ya, syak ragu ditambah dengan alkolak hati cemas ada kecemasan ilamala ma yaribuk yakni ila ber, memilih eh, berpindah pada yang taskunu ilahi nafsuka yang jiwamu merasa nyaman dengannya dan tenang dengan eh, hatimu tenang dengannya Wadalikan hal tersebut karena hal yang subhat terwujud karena hal yang subhat ribatun keraguan, kecemasan, keguncangan keraguan keraguan pada hati oleh karena itu, maka Nabi perintahkan untuk meninggalkan hal-hal yang tidak jelas kehalalannya. Eh, Ilama la buka Ya ulila dalika disebutkan alasan kenapa ya, untuk meninggalkan hal yang meragukan alasannya ada dalam riwayat Ibnu Hibban fa innal khairatu ma'ninatun wa syarra ribatun karena kebaikan itu adalah semua yang menenangkan hati wa dan kejelekan itulah yang membuat keraguan maka ciri kebaikan adalah hal-hal yang hati merasa tenang dengannya Sedangkan ciri kejelekan adalah hal-hal yang hati itu bimbang karenanya dan tidak tenang dengannya. Ini penjelasan ini seputar redaksi hadisnya. Kemudian kandungan hadis. Di dalam hadis ini terdapat fawaid, terdapat sejumlah pelajaran, diantaranya disyariatkannya menghafal ilmu dan menguasainya terutama menghafal hadis-hadis Nabi. Sehingga satu hal yang baik bagi penuntut ilmu manakala dia khususkan sebagian dari waktunya untuk menghafal hadis Nabi. Ini diambil dari kata-kata hafidtu min Rasulillahi. Aku hafal satu perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fihi isi hadis ini ini adalah meninggalkan hal-hal yang meragukan kehalalannya dalam rangka seorang itu membentengi agamanya dan menjauhi hal-hal yang haram secara yakin. Kemudian isi hadis ini Bahasanya ketika eh, atau eh, mata jika syariat menutup untuk seorang hamba atau tatkala ditutup untuk seorang hamba babun min abu abwabi salah satu pintu maka akan dibukakan baginya pintu yang lain. Ketika ditutup untuknya pintu hal-hal yang meragukan, dibukakan untuknya pintu hal yang tidak meragukan. Oleh karena itu satu hal yang baik bagi seorang ahli fikih dan seorang mufti ketika memfatwakan terlarangnya satu transaksi atau satu perbuatan adalah dia e, mufti ini memberikan bimbingan arahan kepada penanya untuk melakukan sesuatu atau perbuatan yang lain yang tidak mengandung unsur yang meragukan. Ya, maka ketika Nabi tidak hanya mengatakan dakma ya ribuka. Tinggalkan yang meragukan, kemudian membiarkan tanpa solusi. Namun setelah Nabi melarang, Nabi memberi solusi ila mala ya ribuka. Dan contoh yang lainnya ada di ayat Al-Quran. Ya ya ladina amanu la ra'ina wa kulung durna orang-orang yang beriman jangan katakan ra'ina. Hmm. Ya. Namun katakanlah ungdurna. Dilarang kemudian diberi solusi. Kemudian ya, demikian juga Nabi ketika di bab riba Nabi melarang barter korma yang bagus dengan korma yang jelek dengan selisih ya, selisih takaran maka kemudian Nabi memberi solusi jualah korma jelekmu dapat uang dan belikan pakai uang tersebut untuk beli korma yang bagus ya, maka ini diantara adab e, mufti atau adab e, orang yang menjadi tempat konsultasi banyak orang adalah ketika ditanya tentang satu hal dan hal tersebut terlarang maka dia berupaya untuk membukakan wawasan dan ufuk orang yang bertanya bahasanya ada banyak pilihan-pilihan yang lain yang itu dipulihkan oleh syariat Kemudian isi hadis ini anjuran untuk keluar dari hal-hal yang diperselisihkan ulama' karena adanya keraguan dalam hal tersebut. padahal dan hal tersebut karena hal yang diperselisihkan hal-hal yang diperselisihkan maka seorang itu mengalami padanya keraguan dan keraguan keraguan mengenai hukum syar'inya. Adapun jika masalah yang diperselisihkan itu terdapat padanya hadis yang jelas, maka pada saat itu tidaklah disyariatkan bagi seorang hamba untuk menjauhinya dikarenakan ucapan seorang manusia. Hmm. Di anak karena idakana hunaka kafilon, karena jika ada satu perbuatan yang dibolehkan oleh syariat maka yang lebih utama bagi seorang muslim adalah mengikuti apa yang dibolehkan oleh syariat. Maka mengikuti apa yang ya, dibolehkan oleh syariat itu lebih afdal daripada menjauhinya di anak rohsota karena sesuatu yang dibolehkan oleh syariat itu belum itu boleh jadi rukhsah tersebut tidak sampai dan belum diketahui oleh sebagian ulama lantas sebagian ulama Yam Tanik melarang minal kauli atau yam Tanik maka ulama tersebut menolak untuk mengatakan bolehnya faida wasala al hadisu namun jika terdapat atau sampai padanya hadis yang menunjukkan kalau itu boleh fa'inohina idin maka pada saat itu yukalubihi berpendapat itu adalah dengan hadis tersebut Lakin akan tapi seandainya rukhsah syar'i tersebut berlawanan dengan sunnah yang lain atau dalil yang lainnya, maka pada saat itu jadilah masalah ini termasuk masalah-masalah yang meragukan karena kontradiksi dalil sehingga fal aula sehingga yang lebih utama adalah tarkul amal bidzalika tidak melakukan hal tersebut maka di antara hal yang menjadi sebab dan sumber keraguan adalah hal yang diperselisihkan ulama itu hal yang diperselisihkan ulama kebolehannya maka sikap yang tepat untuk hal yang diperselisihkan ulama kebolehannya adalah tinggalkan hal tersebut kecuali terdapat hal yang tegas yang mengatakan kalau syariat yang menunjukkan kalau syariat membolehkannya kalau ada hadis tegas dalam masalah ini, maka yang tepat pegangi dalil. Ketika dalil itu mengatakan, menunjukkan itu boleh, ya, maka mengambil yang boleh itu lebih utama daripada itu lebih tepat itu dibandingkan uh, meninggalkannya. Kecuali ternyata dalam hal ini ada kontradiksi dalil. Ada dalil yang membolehkan, ada hadis yang membolehkan, ada hadis yang melarang. Ya. Maka kalau keadaannya demikian, maka ini sama. Ini, berarti ini adalah satu uh, satu hal yang menimbulkan keraguan. Ini, maka pada dasarnya ini, tinggalkan hal tersebut. Kemudian isi hadis ini jika ada pendapat yang sudut, pendapat yang nyeleneh, pendapat yang ganjil, yang ini diutarakan oleh min kilatin latin Ini terjemah bebasnya segelintir ulama mereka memfatwakan satu hal dan mayoritas ulama memfatwakan hukum yang berbeda. Maka tidaklah dilakukan, bahasanya hati itu tidak akan mantap, tidak akan tenang dengan pendapat sekelintir ulama tidak akan tenang, tidak akan merasa mantap kalau pendapat sekelintir ulama ter tersebut adalah pendapat yang mencocoki syariat. Maka jika terdapat keraguan pada hati dan keraguan di dalam hati fi'lin untuk melakukannya, maka pada saat itu tidaklah sepatutnya berpedoman, berpatokan pada pendapat satu orang meskipun dia adalah seorang ulama. Ya, jika ada ya, ya, maka di sini kita uh, kemudian termasuk dalam hal ini beliau nilai ya, pendapat yang ya, pendapat-pendapat segelintir ulama tentang di dalam berbagai macam hal itu pada dasarnya pendapat yang berpeluang sebagai pendapat yang benar adalah pendapat jumhur atau jamahir, apalagi jamahir. Sehingga hendaknya seorang muslim itu tidak bermudah-mudah untuk meninggalkan pendapat jumhur kecuali dia punya alasan yang betul-betul dinilai kuat kalau dalam hal ini jumhur kurang tepat. Kemudian kandungan yang lainnya Hadis ini jadikan dalil untuk meninggalkan dusta dan berpedoman dan bersandar pada kejujuran dalam perkataan dan perbuatan. Karena kejujuran itu akan menimbulkan ketenangan, sedangkan bohong itu akan mewujudkan keraguan dan kebimbangan. Kemudian kalau musannif rahimallahu taala Hadis yang ke-12 dari Abu Hurairah radhiallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara indikator berkualitasnya keislaman seseorang dalam meninggalkan hal-hal yang tidak penting baginya. Kata An-Nawawi hadis Hasan yang dilihat oleh At-Tirmidhi dan yang lainnya hakata demikian. Penjelasannya hadisnya diriatkan dengan banyak sanad dari jalurnya Az-Zuhri dan mayoritas perawi meriatkan hadis ini dari Zuhri, dari Ali, Ibn Husain, dari Nabi secara mursal. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahasanya riwayat atau riwayat mursal itulah yang mahfud. Riwayat mursal itulah yang tepat. Sedangkan ya, riwayat dari jalur Abu Hurairah itu fiha nazar bermasalah karena melalui Qurrah ibn Abdurrahman ya, dan Qurrah ini daif. Ya, namun ala kulihal uh, eh, pandangan An Nawawi hadis ini Hasan. Maka fawaid atau pelajaran yang uh, yang menjadi kandungan hadis bahasanya keislaman itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang keislamannya bagus, wakat layah sunuh. Dan ada juga orang yang kualitas keislamannya tidak bagus, Meskipun semuanya itu masuk ke dalam nama Islam. Ya, semuanya masuk dalam nama Islam. Ya, maka seorang muslim ya, setelah seorang itu berada dalam Islam, maka keislaman itu bertingkat-tingkat. Ada yang berkualitas dan ada yang kurang berkualitas. Kemudian dalam hadis ini kita jumpai Islam dikaitkan dengan seseorang. ketika Islam dikaitkan dengan seseorang maknanya bukan ajaran Islam, namun kondisi pengamalan Islam pada diri orang tersebut. Bukan ajaran Islamnya namun praktek dia, praktek orang tersebut terhadap ajaran agamanya. Kemudian kandungan hadis ini anjuran untuk anjuran bagi seseorang untuk meninggalkan mala yaknihi. Yang dimaksud mala yaknihi adalah alladzi la tata'allaku inayatuhu bihi. Perhatiannya itu tidak e, berkaitan dengan hal itu. Ini e, berarti tidak menjadi perhatiannya. Sehingga tadi saya terjemahkan hal yang tidak penting baginya. Hal yang tidak penting baginya. Karena hal yang penting bagi seseorang adalah apa yang menjadi perhatiannya. Dan itu berarti ini sesuatu yang tidak menjadi maksudnya dan bukan sesuatu yang menjadi matlu, uh, min matlubihi bukan sesuatu yang dia cari dan menjadi cita-citanya. Namun tidak penting di sini malayaknihi tidak menjadi urusannya dan atau tidak penting ini adalah tidak penting dan bukan urusan seorang muslim menurut syariat. La bihukmil hawa, bukan menurut hawa nafsunya. Jadi bukan urusan seorang muslim, bukan kepentingan seorang muslim menurut syariat, bukan menurut perasaannya. Maka bukan menurut hawa nafsunya, kemudian keinginan jiwanya bukan pula semata-mata pandangannya. Nah, apa yang seperti apa yang uh, apa yang menjadi urusan seorang muslim menurut syariat? Yang menjadi urusan seorang muslim menurut syariat, syariat adalah semua hal yang manfaat. Ini, semua hal yang manfaat baik manfaat dunia ataupun manfaat akhirat. Maka dari sini kemudian ada yang langsung menerjemahkan ke intinya meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Kalau aslinya yakni itu dari kata-kata inayah. malah yaknihi. Yang tidak menjadi inayahnya, tidak menjadi perhatiannya, tidak menjadi kepentingannya. Tapi kepentingan menurut tolak ukur syariat. Nah, kepentingan seorang muslim menurut menurut syariat adalah hal-hal yang bermanfaat. Maka wami mimma al-insan dan di antara hal yang semestinya tidak menjadi perhatian seorang manusia atau seorang muslim misalnya adalah mengganggu orang lain. Maka semua perbuatan mengganggu orang lain itu bukanlah satu hal yang menjadi kepentingan seorang muslim. Sebagaimana dalam hadis, orang muslim muslim yang baik adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi adalah orang yang tidak mengganggu orang lain baik dengan lisannya, lidahnya ataupun dengan tangannya. Ya, digunakan diksi lidah tidak ya, kata-kata untuk supaya tetap mencakup gangguan dengan lidah tanpa kata-kata. Misalnya menjulurkan lidah, ngejek orang dengan menjulurkan lidah atau yang lain. Dan hal yang tidak menjadi kepentingan seorang muslim dan tidak menjadi perhatian seorang muslim adalah semua hal yang haram, semua hal yang makruh, kemudian mustabihat, hal-hal yang tidak jelas kehalalannya, kebolehannya, kemudian fudulul mubahat adalah hal yang mubah yang eh, lebih dari kadar kebutuhan. alatilayah taju ilaihi ilaiha al-abdu itulah hal-hal yang mubah yang tidak dibutuhkan oleh seseorang. Maka ini semua termasuk malayani al-muslim. Tidak menjadi inayah dan perhatian muslim. Tidak empatnya semua hal yang haram, hal yang makruh, hal yang tidak jelas kemubahannya. Kemudian fudulul mubahat Kemudian di antara maksud hadis ini adalah menjaga lisan dari ucapan yang sia-sia. Karena ucapan yang sia-sia adalah di antara hal yang tidak menjadi kepentingan seorang muslim. Terdapat nas yang demikian banyak berisi perintah untuk menjaga lisan. Dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Iya. Siapa yang betul-betul beriman pada Allah dan hari akhir Berkatalah yang baik atau diam Dan ini merupakan salah satu hadis arba'in Kemudian kualitas keislaman Maka seorang muslim itu antusias untuk memiliki keislaman yang berkualitas. Karena keislaman yang berkualitas itu memiliki buah atau memiliki dampak berupa buah-buah yang penting. Terdapat dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahsana ahadukum islamahu" Jika kalian memperbagus kualitas keislaman kalian, maka semua kebaikan yang dia lakukan akan tercatat 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat. Dan semua kejelekan akan tercatat hanya semisal itu sampai berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Wakaja dan terdapat sejumlah nas yang menunjukkan anaman hasuna islamuhu. Siapa yang bagus keislamannya dan bertobat kepada Allah, maka Allah akan ganti kejelekannya dengan kebaikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Furqan, dan orang-orang yang tidak beribadah di samping kepada Allah dengan beribadah kepada eh, sesembahan yang lain, tidak menghilangkan nyawa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina Siapa yang melakukan hal tersebut, melakukan salah satu dari tiga hal di atas, yalko azama. Maka dia menjumpai banyak dosa. Maka dia mendapatkan banyak dosa. Dilipat gandakan untuknya siksaan pada hari kiamat. wayah fihi dan dia tinggal dalam siksaan tersebut. Muhana dalam keadaan hina. Ilah mantaba wa amana. Kecuali orang yang bertobat beriman dan beramal dengan amal yang soleh, maka mereka-mereka itu Allah akan ganti kejelekannya dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para ahli tafsir berselisih pendapat tentang makna ayat ini yaitu untuk yubatilullahu sayiatim hasanat. Itu diperselisihkan oleh ulama apa maknanya dan apa maksudnya. minum ada ulama yang mengatakan bahasanya penggantian ini penggantian kejelekan dengan kebaikan itu terjadi di dunia. Bihaisu di Allah ganti orang yang masuk Islam dan bertobat dari keadaan kafir dan keadaan maksiat Allah ganti menjadi keadaan iman dan amal soleh. Wakola akhun pendapat yang kedua mengatakan penggantian kejelekan dengan kebaikan ini yang dimaksudkan adalah di akhirat. Di mana yuja'alu makanu kulis sayyatin hasanatan. Di mana setiap kejelekan yaitu setiap dosa itu diganti pahala. Maka kalau ya, kalau menurut pendapat yang kedua, ini terjemahnya adalah dosa dan pahala. Yubatillah sayyatim hasanat Allah akan ganti dosa-dosa mereka dengan pahala. Ya, dosa sebesar gunung Allah ganti menjadi pahala sebesar gunung. Itu untuk orang yang ya, melakukan kesalahan kemudian bertobat dan dia bertobat dengan sebenar-benar tobat. Nah, kemudian hadis yang ke-13 Qulan Musannif rahimallahu taala An Abi Hamzah dari Abu Hamzah Anas bin Malik yang radhiyallahu anhu pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda La yu'minu ahadukum kalian tidak akan beriman sampai kalian menginginkan untuk saudaranya untuk orang lain mayuhibuli nafsihi. Apa yang kalian inginkan untuk kalian, untuk diri kalian sendiri. Diatkan Al-Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud dengan tidak beriman, kalau para ulama mengatakan yang dimaksudkan adalah tidak sempurna iman. Wafi hadal hadis minal fawaid. Kandungan dan pelajaran dari hadis ini keistimewaan Anas bin Malik. Yaitu dari sisi pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diambil dari kata-kata pelayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pelayan ini ketika di, dilekatkan kepada Nabi maka menjadi artinya pelayan yang mulia. Maka karena kata-kata pelayan itu belum tentu artinya hina. Nah, bisa artinya mulia tergantung pelayan siapa. Kalau dia adalah pelayan orang yang mulia, maka jadilah dia orang mulia karenanya. Karena melayani orang yang mulia. Kemudian dalam hadis ini e, dalil disyariatkannya melayani orang-orang yang berupaya untuk menyebarkan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagaimana menjadi pelayan Nabi itu mulia maka menjadi pelayan orang yang melanjutkan perjuangan Nabi itu juga mulia. Kemudian layuk minu tadi artinya tidak sempurna iman sehingga ini dalil bahasanya iman bertambah dan berkurang sebagaimana keyakinan ahlu sunnah wal jamaah. Dan hadis ini dalil disyariatkannya eh, mencintai saudara sesama muslim. Dan mencintai saudara sesama muslim adalah bagian dari al-qurbat. Ini amal yang mendekatkan kepada Allah dan bagian dari al-hasanat, amal kebajikan. Dan hadis ini dalil disyariatkannya seorang itu menginginkan Eh, saudaranya mendapatkan kebaikan. Usulu al-khair mendapatkan kebaikan. Saudaranya sesama orang-orang yang beriman mendapatkan kebaikan. Dan bahasanya menginginkan agar eh, eh, agar kaum muslimin itu mendapatkan kebaikan itu diantara khisalil iman, diantara cabang iman. sebagaimana terdapat dalam semacam uh, ini sejumlah hadis ada sejumlah hadis yang memuat pesan ini bahwa di antara cabang iman adalah menginginkan eh, orang-orang eh, menginginkan kebaikan dirasakan dan didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Semisal min hadis antara hadis mawarada terdapat dalam At-Tirmidzi Ahiba ila nasi matuhibuli nafsika takun mukmina. Inginkanlah untuk orang lain apa yang kau inginkan untuk dirimu sendiri dengan itu engkau berarti menjadi orang yang betul-betul beriman. Dalam riwayat Imam Ahmad, afdolul iman, cabang iman yang paling utama adalah engkau inginkan karena Allah antuhibba fillahi. Engkau cinta karena Allah dan benci karena Allah. Wa ta'mal lisanaka dan engkau gunakan lisanmu untuk mengingat Allah. Kemudian ada yang bertanya, "Wa madza ya Rasulullah? Apa itu cinta karena Allah dan benci karena Allah?" Qal maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, antuhibalinasi engkau inginkan untuk orang lain apa yang kau inginkan untuk dirimu sendiri. Engkau benci terjadi pada orang lain hal-hal yang engkau benci dan tidak suka terjadi pada dirimu. Dan berkatalah yang baik, manfaat atau diam. Dan bisa dipahami dari hadis ini disyariatkannya seorang mukmin, seorang muslim membantu saudaranya sesama orang yang beriman. Dan ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, hendaklah kalian tolong menolong dalam albir dan takwa. Dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan al-udwan. Ketika bir digandeng dengan takwa, maka bir artinya melaksanakan perintah Allah dan takwa artinya menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian sedangkan beda antara al-ithm wal udwan kalau dalam penjelasan Ibnul Qayyim Ism itu dosa jenis, sedangkan ala udwan itu dosa kadar. Maka ada hal-hal yang dosa dalam kadar tertentu dan boleh jika ye, tidak melampaui kadar toleransi. Semisal larangan ye, pakaian sutra untuk laki-laki itu berbeda dengan larangan emas untuk laki-laki. Kalau emas untuk laki-laki itu larangannya larangan jenis. Mau berapa persen, bahkan cuma sepuhan saja tidak boleh. Hmm. Misalnya ya cuma beniknya bukan benik dari emas, namun disepuh emas. Ya, misalnya maka itu hukumnya ya haram karena keharumannya keharuman jenis sehingga tidak melihat kadar tidak ada kadar batas toleransinya tidak ada tapi kalau larangan pakaian sutra untuk laki-laki itu ke, eh, larangannya adalah larangan kadar itu manakala benang yang dominan adalah benang sutra kalau yang dominan itu bukan benang sutra, ya bercampur antara sutra, benang sutra dan non sutra, dan yang non sutra lebih banyak ya, boleh dipakai. Karena keharumannya keharaman kadar. kemudian misalnya dalam kondisi kelaparan, makan bangkai, maka boleh makan bangkai namun boleh dalam kadar tertentu. Kalau kadar toleransinya dilampaui, maka makan bangkai itu haram meskipun dalam kondisi darurat. Itu namanya al-udwan. melampaui kadar diperbolehkan. Kemudian wa yu'khadhu dan diambil dari hadis ini disyariatkannya ayakuna fi qalbil mu'min di hati orang yang beriman itu ada rahmah. Ada kasih sayang, ada iba, ada empati terhadap sesama orang yang beriman. Ada kasihan rahmah di sini ya terjemahnya tadi. Kasih sayang, iba, di <clears throat> empati merasa kasihan ini terhadap keadaan orang-orang yang eh, sesama orang yang beriman. Maka itu bagian dari hatta yuhibali akhi ma yuhibbuli nafsihi maka hatinya ternyuh melihat seorang muslim kelaparan misalnya. Sedih ketika dia lihat ada saudaranya sesama muslim ini, hmm, ditindas oleh orang kafir misalnya. Menangis sedih karena melihat banyak saudara saudaranya dibantai oleh orang kafir atau banyak saudaranya mati karena kelaparan, maka menangis karena iba, meras, e, karena kasihan. Nah, ini adalah bagian dari kesempurnaan iman. Sebagaimana terdapat dalam hadis gambaran orang yang beriman dalam cintanya, kemudian dalam kepeduliannya, watarohum dan dalam kasih sayangnya adalah seperti satu badan. Idastaka minhu udwun jika ada satu anggota badan yang sakit tada alahu sa'irul jasadi maka di anggota badan yang lainnya pun ikut meratapinya bilhuma dalam bentuk seluruh badan demam wasahar dan tidak bisa tidur sehingga sahar sehingga begadangan semalaman kemudian isi kandungan hadis ini seorang beriman itu sedih dikarenakan musibah-musibah yang menimpa saudaranya sesama orang yang beriman. Maka di antara kandungan hadis ini adalah sedih dengan semua hal yang membuat sedih seorang muslim. Sedih karena keadaan susah yang terjadi pada yang dialami oleh seorang muslim boleh jadi di penindasan orang kafir, kezaliman orang kafir, bencana alam, di musibah, di kelaparan, di susah karena dampak perang dan seterusnya. Sehingga kemudian ya dalam hadis ini terdapat syariat atau anjuran atau disyariatkannya salamatus sodri. Ya, bersihnya hati dari ganjalan, ya, dendam, kebencian, permusuhan dengan setiap muslim. Maka di antara amal hati yang istimewa adalah Salah salamatus sadar. Ini. Hatinya itu bersih dari kebencian, dendam, permusuhan dengan sesama muslim. Tidak menggunakan kacamata permusuhan ketika memandang seorang muslim. Tidak menggunakan kacamata benci ketika Eh, membaca seorang muslim dan melihat dan memandang seorang muslim. Kalau kalau dalam hati itu ada salamatus sadar maka artinya tidak ada dalam hati tersebut rish rish di sini artinya menginginkan kesusahan menimpa orang lain. Senang kalau orang itu susah, itu ris. Senang kalau orang susah, kata orang SMS singkatannya. Senang melihat orang susah, itu ris. Dia menginginkan agar orang lain susah, menderita, dia tertawa bahagia, Eh, ketika saudaranya itu eh, susah dan menderita. Kemudian tidak ada dalam dirinya, di hatinya tidak ada ghil. Ya, tidak ada uh, ya, ghil itu bisa artinya dengki, sama dengan wala hasad tidak ada di hatinya wala dan tidak pula pada dirinya hasad ya dengki dan kalau orang itu dengki kaidah orang dengki itu SMS susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah nah. maka tidak ada hal semacam ini tujahat terhadap saudaranya sesama orang yang beriman ini tidak ada ini, maka itu hati orang yang sempurna imannya tidak ada pada dirinya SMS susah melihat orang senang atau senang melihat orang susah namun orang yang imannya iman yang sempurna adalah membuat dia gembira semua orang yang semua hal yang membuat gembira kaum muslimin membuat dia sedih semua hal yang menyedihkan yang membuat sedih kaum muslimin. Kemudian eh, dalam hadis ini disyariatkannya meninggalkan kesombongan dan merasa lebih tinggi daripada orang lain. Karena seorang muslim jika menginginkan untuk saudaranya sama muslim apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri, maka akan hilang dari dirinya kesombongan. Demikian juga al-baryu kesombongan. Kemudian dalam hadis ini disyariatkannya bersikap adil atau objektif di antara sesama muslim. Karena jika seorang itu menginginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri, maka dia akan adil dalam perbuatan-perbuatannya Wahada tadi dan ini menuntut antakuna mahabbatuhu keinginannya agar kebaikan itu diperoleh oleh saudara-saudaranya itu setara sama antara untuk semuanya sebagaimana dia ingin Zaid Zaid itu maksudnya si A dia ingin si A itu mendapatkan kebaikan Demikian juga dia ingin kebaikan yang sama didapatkan oleh si B. Kebaikan yang sama didapatkan oleh si C dan seterusnya. Karena ya, alasannya kenapa dia menginginkan kebaikan adalah karena keimanan. Maka ya, berarti semua orang yang beriman dia inginkan hal yang sama. Tidak kemudian pilih-pilih. Hmm. Ya, maka ya, namun sama. Dia ingin ya, semua orang uh, dia ingin si A bahagia, maka dia inginkan juga si B bahagia, si C juga bahagia. Dia ingin agar si A itu ya, hidupnya tentram, mendapatkan ketentraman hidup, maka hal yang sama dia inginkan dialami oleh si B, si C dan seterusnya. Nah karena semuanya sama, dia menginginkan kebaikan kepada semua muslim, dan itu sama, baik muslim itu satu masjid dengannya, satu pengajian dengannya, ataukah beda pengajian dengannya. Karena sama, maka poin selanjutnya, fihi, maka isi hadis ini adalah meninggalkan ta'asuk. Meninggalkan fanatik li jamaatin kepada fanatik pada di kelompok tertentu hisbin golongan tertentu taifatin sama di kelompok tertentu dan fanatik terhadap kelompok tertentu dan kelompok tertentu itu bisa saja di organisasi tertentu atau person tertentu ikatan dengan person tertentu atau ikatan kedaerahan tertentu atau suku tertentu ini semua adalah hizbiyah. Kenapa apa hubungannya? Kenapa bisa disimpulkan demikian? Karena seorang mukmin ketika dia menginginkan untuk saudaranya semuanya, saudaranya semuanya, apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri, maka la tafriqata indahu fi Maka tidak akan ada pembeda-bedaan pilih kasih dalam dirinya dalam masalah itu. Antara yang dekat ataukah yang jauh. Antara kemudian satu negeri ataukah beda negeri. Dan ini menunjukkan pada Anda Eh, menunjukkan pada kita pesan yang lainnya yang syariat itu menegaskannya dan syariat memotivasinya yaitu adanya ukhuwah imaniyah persaudaraan karena iman yang itu lebih didahulukan daripada persaudaraan karena hubungan nasab dan kelahiran Ya kemudian uh, Jadi karena dia menginginkan untuk semua saudaranya, semua orang yang beriman apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri, maka dia tidak akan membeda-bedakan antara itu adalah saudara tersebut adalah orang yang satu masjid dengannya, satu pengajian dengannya, satu ustadz dengannya ataukah ataukah berbeda. Sehingga hal ini membuahkan ada muta muta'asub, tidak ada fanatik. Namun eh, yang namanya fanatik itu adalah ini problem hati ini fanatik itu problem hati ini bukan problem kemudian ormas, lembaga, yayasan tidak. Sebagian orang mengira kalau mau bebas dari ta'asub maka tidak boleh ada yayasan, tidak boleh ada organisasi supaya tidak ada ta'asub. Padahal realita menunjukkan bisa saja ada ta'asub tanpa ada organisasi, tanpa ada yayasan, ta'asub dengan guru tertentu, dengan tokoh tertentu. Itu tidak pakai tidak pakai yayasan itu. Tidak pakai omas itu. Tapi di, di, di, tapi kemudian karena fanatik dengan tokoh tertentu, dengan guru tertentu, dengan ustadz tertentu, maka ada ini karena ini karena itu ada timbul taasuk Sehingga ini, ini ta'asub itu problem hati, problem diri, bukan problem oh kalau kalau kemudian ada lembaga formal oh, itu berarti pasti ta'asub kan Ternyata tidak diformalkan juga ada ta'asub. Ada uh, ada kefanatikan. Berarti problemnya itu bukan eh, yayasan dan tidak. Adanya lembaga formal dan tidak. Tapi yang jadi problem adalah eh, hatinya, dirinya. Ketika dia menjadikan tolak ukur itu tolak ukur yang sempit. Bukan tolak ukur yang luas yaitu Islam. Maka tolak ukur persaudaraan ya, itu cuma hanya satu pengajian misalnya. Tolak ukur sempit. Maka di situ muncul ta'asub. Tolak ukur saudara, kawan, tolak ukurnya tolak ukur sempit. Maka di situ ada ta'asub. Ya, ada fanatik. Tolak ukur kebenaran. Ya, ya, kalau yang berasal dari ya, kelompoknya saja maka tolak ukur kebenarannya sempit. Bukan tolak ukur kebenaran adalah ajaran Islam. Ya, maka itu tolak ukur yang luas. Maka ya, timbul ta'asub kan ketika dipasang tolak ukur, tolak ukur sempit. Ya, tolak ukur, tolak ukur sempit. Saudara saya yang satu suku dengan saya, ah, itu sempit. Karena kalau tolak ukur Islam, Islam itu lintas suku. Saudara saya adalah yang satu ormas dengan saya, sempit. Karena muslim itu beda-beda ormasnya. Saudara saya adalah yang satu daerah saya. Ini sempit. Kalau tolak ukurnya saudara saya adalah setiap orang Islam, maka orang Islam daerahnya macam-macam. Iya maka kebenaran adalah eh, adalah isi pengajian saya ah, ini tuakunya sempit tapi kalau kebenaran itu adalah apa yang ada dalam ajaran Islam maka luas maka tidak ada tidak ada fanatisme maka taasub hisbiyah fanatisme itu muncul ketika dibuatlah tolak ukur tolak ukur sempit tentang kawan dan lawan tolak ukur sempit tentang ini, kebenaran ini, tolak ukur sempit tentang siapa musuh dan bukan musuh ini, maka ketika orang yang tidak satu grup dengan saya musuh saya eh, tolak ukur ini, maka tolak ukur musuhnya sempit maka lain hanya ketika tolak ukur musuh adalah ya, tolak ukur musuh adalah orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya, maka ini tolak ukurnya luas. Maka ketika kemudian kelompoknya, grupnya itulah yang kemudian dinilai mewakili kebenaran. Ya, menjadi merepresentasikan Al-Haq itu sendiri, nah itu Al-Haq itu direpresentasikan oleh kelompoknya. Ini ta'asub. Tapi kalau Al-Haq itu Alkitab wa Sunnah, nah itu luas. <clears throat> Kemudian uh, satu hal yang menarik uh, beliau katakan walayalzamu dan tidaklah berkonsekuensi dari hadis Nabi yuhibbul akhi ma yuhibbul nafsihi ayakuma bi'ita'i maladai minal mali tidaklah berkonsekuensi harus memberikan semua harta yang dia miliki kepada orang lain. Jadi dia berikan hak biaya sulaya pokok sampai tidaklah tersisa menjadi miliknya satu pun harta. Ini bukan berarti maknanya demikian. Tidak boleh orang itu pakai senjatanya di sini. La yumna hatukum hatta akhi mayubli nafsihi. Nah, ini mana mobilnya? <laughs> Sini kasihkan saya. Tidak demikian. Kenapa tidak demikian makna hadis? Di anal mahabbata fi'lun qalbiyun. Hmm, karena mahabbah itu perbuatan hati. Ya, dan perbuatan hati itu bisa berbeda dengan apa yang diberikan oleh tangan. Kemudian di antara cakupan hadis ini biumumihi karena redaksinya yang general ini adalah seorang muslim menginginkan untuk saudaranya orang-orang yang beriman agar mereka semua sampai dan mendapatkan ridha Allah Azza wa dan sampai ke surga dan masuk ke dalam surga sebagaimana dia menginginkan hal tersebut untuk dirinya. Dan karena perasaan ini maka dia pun bersemangat untuk mengajak orang lain untuk mendapatkan ridha Allah, mengajak orang lain sebagaimana diajak dirinya sendiri untuk dekat dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian isi hadis ini ayuhib uh, eh, seorang muslim itu menginginkan agar saudaranya sesama muslim itu mendapatkan ilmu. Sebagaimana dia menginginkan ilmu itu sampai pada dirinya dan dia dapatkan. Oleh karena itu, maka karena di sini kemudian orang semangat untuk berbagi ilmu, semangat untuk menyebarkan ilmu, semangat untuk mengajarkan ilmu. Meminta maka dari eh, maka dari sana dari sana bisa kita terjemahkan oleh karena itu tidak ada dalam hatinya keinginan untuk lebih tinggi daripada orang lain. Ini dalam masalah ini ilmu dan keutamaan. Karena dia inginkan untuk saudaranya apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahasanya ayat sya'amin hada muncul dari ini, muncul dari hadis ini Ayuhibalil lil mu'minin dia inginkan untuk orang lain agar lebih baik daripada dirinya. Li'ana layarda karena dia tidak merasa puas, dia tidaklah ingin kalau orang lain hanya semisal keadaannya. Jadi maka sebagian ulama mengatakan normalnya orang itu kan ingin agar dirinya lebih baik daripada orang lain. Nah ketika hal ini juga dia inginkan untuk orang lain, ketika hal ini juga dia inginkan untuk orang lain, maka jadilah orang yang eh, jadilah orang yang betul-betul beriman itu menginginkan untuk orang lain agar lebih baik daripada dirinya. Kemudian bukalah termasuk kandungan uh, hadis ini tidaklah menjadi dalil. Laisa fil hadis tidak ada dalam hadis ini dalil bahasanya seorang hamba uh, seorang itu tidak dibenarkan untuk menceritakan keistimewaan yang Allah berikan kepadanya. Yang betul, jika seorang itu mengetahui bahasanya Allah mengistimewakannya yang tidak didapatkan oleh orang lain. Allah mengistimewakan dirinya dengan satu fadilah, dengan satu keistimewaan dan satu nikmat. Maka jika ada eh, maslahat syar'i yang jelas untuk berbagi cerita eh, tentang kelebihan diri itu ini kepada orang lain, maka al-ikhbar biha menginformasikannya satu hal yang dianjurkan karena menceritakan kelebihan diri atau nikmat yang Allah berikan kepadanya yang tidak diberikan kepada orang lain dalam uh, dalam hal ini itu bagian dari at-tahadus bin ni'amillahi menceritakan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada dirinya namun menceritakan uh, kelebihan atau nikmat khusus yang Allah berikan padanya tadi disampaikan idza huna hunaka maslahatun syar'iyyatun jika ada maslahat syar'i yang jelas dan gamblang hmm, maka boleh jadi seorang itu mendapatkan nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala eh, kelebihan semangat belajar di masa dia dulu belajar. Maka dalam rangka memotivasi murid-muridnya atau memotivasi uh, orang tertentu, dia ceritakan nikmat Allah pada dirinya berupa semangat belajar yang luar biasa di masa mudanya. Dalam rangka untuk memberi motivasi, maka ini di antara contoh tahasdus binikmatillahi yang betul. Tapi kalau kalau tidak ada maslahat, tidak ada manfaat yang mau diraih dari menceritakan ini dan itu, makanya tidak dilakukan karena ini bisa menjadi jalan berbangga dan bersombong-sombong. Kemudian hadis yang ke-14 kulal Musanifu rahimallahu taala dari Ibnu An Mas'ud dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidaklah hal adalah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga alasan. Yang pertama athayibu zani, orang yang sudah menikah berbuat zina. Kemudian an-nafsu bin nafsi, nyawa dibalas dengan nyawa. Yaitu kisas. Dan orang yang meninggalkan agamanya, yang meninggalkan al-jamaah. ya, meninggalkan ya, jamaatul muslimin diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim kalau syarih hafizahullah ta'ala di antara fawaid atau kandungan hadis ini bahasanya di antara kaidah baku dalam syariat adalah haramnya menumpahkan darah dan bahasanya menumpahkan darah seorang muslim adalah di antara perkara yang haram yang tidak mubah yang tidak dipulihkan mengingat Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah halal dalam darah seorang muslim. Maka di sini dalil wajibnya atau harus ya, untuk hati-hati atau jaga diri dalam masalah besar ini yaitu masalah darah. Okotawatawatan nususu terdapat banyak nas nas syariat yang mengingatkan keharuman al tidak alal akharin, mendolimi orang lain. Dan diantaranya adalah mendolimi dalam masalah darah. Allah Jalla wa'ala berfirman wa miyakatul mu'minan muta'amida. siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, maka balasan untuknya adalah neraka. dan fiha. Dia tinggal yang begitu lama di neraka dan Allah murka. Padanya Allah melaknatnya dan Allah siapkan untuknya siksaan yang besar. Waqad fil hadisi terdapat dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan seorang mukmin itu senantiasa dalam kelapangan dalam masalah agamanya selama dia tidak menumpahkan darah yang haram maka menumpahkan darah yang haram itu menyebabkan orang itu berada dalam kesempitan dalam agama dia merasa sesak dalam berislam Artinya e, dosa menumpahkan darah, membunuh orang itu dekat dengan kemurtatan. Itu dekat dengan kemurtatan. Karena orang yang menumpahkan darah seorang muslim itu agamanya sempit. Dia merasa sempit dalam beragama. Merasa sempit dalam berislam. Namun tidak uh, tidak boleh dipahami dari hadis ini keharaman membunuh itu hanya terbatas keharaman membunuh seorang muslim. Bahkan siapa yang masuk ke dalam negeri Islam diamanin dengan jaminan aman dari imam, dari kepala negara atau wakil kepala negara itu pihak atau instansi terkait maka haram juga mendoliminya termasuk membunuhnya. Dan dalil hal ini hadis yang terdapat uh, terdapat dalam hadis yang sahih itu sahih Bukhari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda man qatala muahadan siapa yang membunuh orang yang ada ya, perjanjian ya, dengannya maka dia tidak akan mencium bau surga yakni lam yajid rihataha tidak mencium bau surga Dan sebagaimana di pembahasan yang lewat eh, kita di, di pembahasan hadis umir tuan ukotilan nasa sudah dijelaskan bahasanya ya, al qatlu itu beda dengan mukotala. Membunuh membantai itu berbeda dengan memperangi. Karena yang namanya perang itu bisa berakhir dengan ketundukan. Ketundukan pihak yang diperangi maka sebagaimana syariat mengharamkan membunuh, menumpahkan darah, demikian juga syariat mengharamkan al-muqatalah. Ya, memerangi sesama kaum muslimin. Dan termasuk dalam muqatalah ini tawuran, perkelahian, Demikian juga termasuk di dalamnya mungkin pengroyokan. Asal yang dikeroyok itu orang yang belum batal keislamannya. Maka ini termasuk bagian dari larangan mukotalah. Terdapat dalam hadis yang sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, latar jubah di kufaran, janganlah kalian kembali setelah aku wafat menjadi orang-orang kafir yaitu ya tribu tukum rikob bapak adin sebagian kalian memenggal leher yang lain demikian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusukun wa luhu kufur mencaci maki seorang muslim itu kefasikan dan memeranginya ini termasuk di antaranya adalah tawuran ini peperangan dan semacam itu maka itu adalah kufur kekafiran. Kemudian tidak boleh dipahami dari hadis ini pembatasan atau terbatasnya kedoliman yang haram hanya pada kedoliman terhadap darah. Di nusus karena nas kota watarat telah demikian banyak mengharamkan kedoliman terhadap pihak lain bi'ai nau'in min anwal tidak dengan semua bentuk kezaliman. Sebagaimana contohnya firman Allah Ta'ala, wala ta'tadu, janganlah kalian melampaui batas. Terjemah bebasnya, janganlah kalian berbuat zalim. Dan Allah tidak batasi zalim dalam bentuk apa, berarti semua bentuk kezaliman. Inallah Allah la yuhibbul mu'tadin. Ya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Itu orang-orang yang zalim. Dan terdapat banyak nas mengharamkan kezaliman. Maka dari sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan di perkumpulan yang besar tatkala kaum muslimin kumpul di Arafah. Nabi menyampaikan khutbah kepada mereka. Nabi sampaikan satu khutbah yang luar biasa. Dan di antara kandungan khutbah tersebut adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'rodakum alaikum haram. Haram atas kalian mendolimi darah orang lain, harta orang lain, dan nama baik dan kehormatan orang lain. Yang dimaksud dengan kum dalam ayat ini adalah orang lain. Haram atas kalian darah kalian, ya. masa darah kalian, darah orang lain tentu maksudnya. Haram atas kalian, harta kalian, masa harta kalian. Maksudnya harta orang lain. Kenapa orang lain disebut dengan kalian? Kenapa orang lain disebut kalian? Karena muslim itu satu raga. Karena muslim itu satu raga, maka orang lain disebut kalian. Ya wal maksudu intinya hadis ini meletakkan satu kaidah yang penting dari sekian banyak kaidah-kaidah syariah. Kemudian dalam hadis ini terdapat hal haramnya zina dan bahasanya zina adalah di antara kejahatan yang pelakunya berhak untuk mendapatkan hukuman. Dan hadis ini dalil haramnya qatlin nafsi menghilangkan nyawa dan bahasanya menghilangkan nyawa orang lain yaitu membunuh adalah di antara kejahatan yang pelakunya berhak untuk mendapatkan hukuman. Wafi dan isya hadis ini haramnya meninggalkan agama dan kemurtatan dari Islam. Di sini dalil haramnya mufarqatul jamaah meninggalkan jamaatul muslimin. Dan di antara bentuknya adalah dengan murtad. Ya, kemudian dalam hadis ini anazani bahasanya pelaku zina itu dijauhi hadun hukuman had yang diantara diantara kandungannya cakupannya adalah hukuman mati. Ya, maka kaum muslimin sepakat bahasanya pelaku zina berhak untuk mendapatkan hukuman had yaitu hukuman tertentu yang telah ditetapkan oleh syariat. Dan definisi zani orang yang berzina adalah orang yang eh, menyetubuhi farjan muharraman farji yang haram dalam keadaan tahu dia mengetahui keharamannya meskipun dia tidak tahu hukumannya dan zina adalah jarimatun kejahatan yang kecil terdapat sangat banyak nas menjelaskan keharamannya Allah Jalla wa'ala berfirman wala taqrabuz wala taqabul fawahisha ma minha wa ma dan janganlah kalian dekati uh, perbuatan yang keji yang nampak ataupun yang tersembunyi perbuatan keji zina yang nampak itu pelacuran pemabotan dan perbuatan keji yang tersembunyi adalah zina yang bukan pelacuran zina yang tidak dijadikan sebagai objek bisnis itu mabatona karena ya dilakukan tentu sembunyi-sembunyi adapun eh, fahisha perbuatan zina ya eh, yang terang-terangan ma eh, yang nampak yang dilakukan terang-terangan nah itu pelacuran eh, kemudian menjajakan diri dengan terang-terangan dan Kemudian ada tempat terang-terangan di sini tempat pelacuran atau menjajakan di saat terang-terangan lewat medsos atau yang lainnya. Keterang-terangan. Dan Allah Ta'ala berfirman, Kul katakanlah, Inama harma al fawahisha, Rabku mengharamkan perbuatan kecil itu zina, Ma'atuhara minha wa ma'abatah. Baik yang terang-terangan, yaitu pelacuran, Wamabatona ataupun yang sembunyi-sembunyi yaitu perzinaan yang bukan pelacuran ini boleh jadi orang ini kumpul kebu namanya ini kumpul kebu atau namanya pacaran atau namanya perselingkuhan atau namanya yang lainnya dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tiyatina al-fahisata min nisaikum dan istrimu yang melakukan perbuatan perbuatan keji atau zina carilah saksi yang menunjukkan kalau dia berzina arba'at dan mingkum empat orang saksi dari kalian itu dari kalian laki-laki saksi zina itu empat dan empat itu semuanya harus laki-laki ya demikian yang eh, kita baca kita kaji kesempatan